Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Pak, curahan perasaan dan humor. <laughs> Oke, nyong anak cerita ngorika yo Kang. Nangari acara curan mor, curan perasaan dan humor. Oke wong nanu karo ngenteni bal-balan mengko gue ya, dalamaning labu e ya karo ngrikokna curan mor gue. E. Curan perasaan dan humor. Lagi anak cerita wong loro, siji lanang siji wadon bebojoan keluargan gue kan. Sing lanang jenengane Anang, Anang Hermansah sing wadon jenane Krisdayanti wah <laughs> jajal wis ayo pasangan penyanyi mbok lah yes oke ya nu pas pisan langsung Kris Krisdayanti dan Anang Dayanti, gue ceritane lagi hobi banget karo jenane nyanyi Kang ngawan bengi sore kuwi senenge nyanyi bae nah untuk menyalurkan bakatnya eh Dayanti melu tes vokal. minggu ini on RT nih Nah, barang dua kebiasaan baru ke ya melu les vokal. Jadi tambah dadi gue udah nyanyi-nyanyi nang rumah lagi masak ya karo nyanyi, lagi di kelapa ya karo nyanyi, lagi nyelumbat ya karo nyanyi, lagi gawe ini blumbang ya karo nyanyi. Bahkan lagi ngatok iramane ya nyanyi pakai orang urusan bokeh, nyanyi, nyanyi, nyanyi dan nyanyi. <laughs> Nah, kayak apa tilik bae eh, aja. cilawak wawak Bapak eh, eh, orang jawab Hidupku di antara Sepondok dua cinta Bagaikan serigala berburu domba Astagfirullah Robbal baroya Eh mama kayak gue kalau berat dengan nih banyak bukan Bukan ngorocok cing gumpang iwak lohan mulai kuwi nyanyi bae ojo ngantuk-ngantuk aja nyanyi ban jelmak wajan Bapak ora usareang aku adalah biduanita wanita terjelita akan ku biar cacing ika dari atus nana Kira-kira nih Belenger nengok nanyong nyanyi mana ya apa dan dani payon ya, Dari payon siapa? Wah si bocoran dari payon ajak aja kaya wong bodoh Anggar orang nana kendeng sing bocor Dagan baik kendenge dilorot-lorot na Ditundun na kape, Dari dipasangi maning kon anak kawean Ora usah ngaruh ngaruh wong lagi nyanyi Oh, ala pancen, mubak, mubah, mubah duitnya udah Pembiayaannya kue les pukal tambah dadi kue jan dadi gembrong. Wis nyanyi-nyanyi bae ora rembutan, ngerep maring jabakan maring latar, ngelentar. Untuk no jalan pikirannya kue susur beres, ora ceklak. Wano mah bener-bener kudu loro digedangi kudu dandani maning. Oh, dapat dapat lagi gawe mobilmu lah. Bapak lokas, padahal Pantanganmu sendiri ya. Rika, cangkeme acar ya. Bae, eh, kakak metungan anak metungan metungan metu. Mewal, mewal, mewal, nyanyi jan-jan. Jadi cacingmu ya lambene ya kabus. Oh, lambene gue sih udah dia lebih kok nak tenduk nak soreang, bae. Wis lunga, lunga, lunga, lunga ya Kang yuk ngesuk sih doyan nyanyi maning padahal wing nyanyi sepatu karo ramahnya ya esi eh, nyanyi baik sing wadon si di game miki nah <laughs> kalingan pas tidur ternyata ke ya angger sing wadon lagi nyanyi Ramahnya mesti ya metu maring jaba sing wadon lagi nyanyi endong maring una tanggane ya minimal angger tanggane iso ana sing gelem diendongi ya mini minimale gue ya angger lagi pas sing wadon nyanyi gue sing lanang raining ngogok ngejendela ya orang apa-apa kok ngogok kok nang jendela cara-carane ngeton lah iku lho. Ana maning model wong apa paringga. Andan duara pada kurang, mereka tambane. Aku sedang ingin bercinta karena aku punya teman. Angger tolanan dirdiran mesti orang tahu menang. Bapak eh eh lanang Rikete mau loh, lho Rikete bojone nyong lho Jajal Sekali-kali ngormati nyong jajal Sepisan bae udah kudu ngerteni sebagai bojo Anggar panjang cinta karo nyong Anggar panjang sayang karo bojone Rika kudu ngerteni Sing dadi senengane nyong kuwi apa bapak, gena-gena nyong kuwi seneng nyanyi Gena-gena nyong wis melulas vokal Didukung lho Didukung Ya sororone dikeploke lah anggar nyo nyanyi lah. Aja ah, malah anggar nyo nyanyi metu ngomah. Anggar lagi nyanyi metu maring latar. Anggar nyo lagi nyanyi ngendong maring ulet tanggane. Anggar lagi nyanyi kendase di logok-logok nang jendela logok morong tengah tengok ngalor gitu ngalor gitu Iki kepewe. Eh, Rika ku orang ngorong-ngorong jejal. Enak ketok lambene apa? Enak ketok lambene apa? Waduh, ya apa nek ya pak nyun sewu nyun sih bukannya nantang karo nikah ya tapi kok sih kebangetan loh pak kok sih kebangetan masihkah kau ingat seribu rupiah yang pernah kau berikan kepada aku eh pak eh Bembok, bembok, anggarnya lagi nyanyi mesti di kandunga Anggarnya lagi nyanyi mesti di kandunga di logo logonan jendela oh ngapa jajal Orang sangat ton Mesti gue kok mesti Sampai suara mangkel jajal debu nyun sewu ya. Nyung jane seneng lho Rika nyanyi. Nyung seneng bisa Rika gue kreatif. Nyung seneng banget Rika gue bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti les vokal. Nyung seneng banget yakin. Ya maksudnya Rika apa? Gendong lagi nyanyi Rika malah waktu plogok-plogok masih ramarin jendela. Gue nyong anu sengaja pancen Mak, nyong sengaja anggap kue lagi nyanyi, nyong metu yang minimal nglogok-nglogok masih ramarin jendela nyong sengaja, sengaja menampakkan diri di luar rumah. Ya maksudnya apa maksud Terika? Maksudnya nyong ngapik mak, maksudnya nyong gue becek, mengkom tangga tangane dewek ora pada ngoboh nek dewek sering padu sering berantem sering kerah Mulanya nyong milih metu bayang bae pon dari tetangga itu pada ngerti dheweke ora lagi kerah tapi kuwi lagi nyanyi